berupa kencing, berak, kentut, ya, atau apapun yang keluar dari dua lubang bawah maka itu membatalkan wudhu. Adapun yang dijadikan sebagai dasar adalah di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman

Usaplah kepalamu dan basuhlah dua kakimu sampai mata kaki. Lalu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw ja'a ahadun minkum al ghaid ini dipenggal sedikit saja aw ja'a ahadun minkum al ghaid. Hanya itu yang ditulis di dalam kitab kita. Aw ya. jā'a ahadun minkum al ghaid aw lamastumun nisa' falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan apabila kalian sakit, apabila kalian sabar atau datang dari buang air. Datang dari buang air. Buang air adalah mengeluarkan sesuatu dari dua lubang bawah. Nah. tubuh nisa atau kalian menggauli istri tidak ada air untuk bersuci maka tayamumlah. Nah, datang dari buang air membatalkan wudhu itu yang diambilkan syaratnya. Dan Nabi SAW bersabda, La barulahu salat ahadikum idha ahdata hatta yatawadda. Allah Taala tidak menerima salat kalian apabila berhadas sehingga ia berwudu dulu. Faqala rajulun min hadramaut maka seorang laki-laki dari Hadramaut berkata, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Karena ini diucapkan oleh Abu Hurairah. Ya. Hadat itu apa wahai Abu Hurairah? Qala fusaun au burad. Yaitu mengeluarkan angin baik bersuara maupun tidak. Fusa dan burad itu dua-duanya adalah mengeluarkan angin dari lubang belakang. Fusa itu yang nggak ada suaranya, turut itu yang keluar suaranya. Ya, keluar suaranya seperti bel gitu. Tot. Nah itu. Nah itu durot. Nah, nggak keluar suaranya, tapi anginnya keluar. Itu namanya fusa. Demikian pula Mazi dan wadi Membatalkan wudhu Mazi dan wadi juga membatalkan wudhu Mazi itu apa? Wadi itu apa? Yang ingat siapa? Eh, mau yang ingat menjawab Mazi, wadi Apa mazi itu dan apa wadi? Mazi adalah cairan sedikit yang keluar dari alat kelamin baik laki maupun perempuan. Keluarnya ketika badan timbul syahwat. Badan timbul syahwat terus ada cairan sedikit keluarnya tidak terasa. Badan timbul syahwat terus di kemaluan basah sedikit licin. Sudah balas dikit ya ini. Nggak terasa kalau dia mengeluarkan, tapi kenyataannya ada badan Nah, waktu keluarnya tatkala badan timbul syahwat, itu namanya mali. Kalau keluarnya terasa enak dan cairannya lebih banyak, itu namanya mani atau sperma. Nah, kalau badan timbul syahwat, terus tidak terasa keluar apa-apa, ternyata ada bahasa sedikit, licin. Nah, itu namanya mani. Ada perbedaan lain antara mani dan mani. Kalau mani itu nggak menyebabkan badan lemes, loyo. Kalau mani tidak menyebabkan badan loyo. Kalau sperma menyebabkan badan loyo. Nah, itu pembahasan di dalam Islam. Mandi membatalkan wudhu kalau mani berhadas besar, junub berhadas besar. Ada lagi perbedaan Mari itu najis Mani itu tidak najis, suci Mani itu suci ya. Dulu di dalam bab najis Mari itu najis Kalau mani itu diterangkan suci Dalil bahwa mani itu suci Dulu disebutkan Rasulullah SAW sholat di sarungnya ada sperma yang sudah mengering. Nah, mau kering mau basah kalau ada kan hukumnya nggak berubah. Lalu sholat ada seperti itu berarti itu menunjukkan itu tidak najis karena sholat itu harus suci dari najis tiga hal tiga hal harus suci dari najis badannya pakaiannya dan tempatnya. Nah ini pakaian Rasulullah ada maninya, berarti mani itu tidak najis. Nah ya, itu, itu tadi itu mani, ya mani membatalkan wudhu. Sekarang wati, wati juga membatalkan wudhu. Awadi ah, nah, itu apa? yang paling gampang wadi itu seperti mandi bedanya keluarnya ketika badan lelah atau keluarnya setelah kencing setelah kencing nggak timbul syahwat terus kencing setelah selesai lo kok ada licin kencing itu tidak licin ini kok kok bahasa sedikit licin ah itu berarti wadi atau misalnya kerja kerja keras terus mau sholat tapi kencing dulu lo mau kencing belum mulai buka celana kok ada kayak tetesan air di celana dalam nah iya jelas nyata ada, nah itu berarti wadi. Atau kalau masih kasar, licin seperti mari. Loh, badan tidak timbul syahwat kok kerja-kerja capek kok. Ngapain ada bahasa licin sedikit ini? Nah, itu adalah wadi. Hukumnya juga najis. Ya, najis. Adapun bab kita sekarang bukan bab najis tapi bab membatalkan wudhu. Mani membatalkan wudhu apa nih? Mani. Batal bahkan tidak sekedar wudhunya yang batal. Hadas besar. Eh, semua yang keluar dari lubang bawah membatalkan wudhu. Masalah. Maksudnya setelah dipahami, semua yang keluar dari dua lubang bawah, mau angin, mau benda, ya, benda cair, benda padat, benda gas, semua yang keluar dari dua lubang bawah membatalkan wudhu. Sekarang timbul masalah orang yang geser lalu mengamalkan ibadah yang ibadah itu agak panjang. Misalnya bagaimana? Jumatan laki-laki geser Jumatan. Habis pakai wudhu nunggu khutbah basah Apabila belernya lebih cepat lagi, jangankan dipakai jembatan. Wudhu langsung sholat belum belum selesai sudah sudah basah. Padahal semua yang keluar dari dua lubang bawah itu membatalkan wudhu. Nah, terus bagaimana solusinya? Tapi alhamdulillah orang Indonesia nggak ada yang besar, gitu ya. Tak banyak? Banyak. ya kalau gitu harus paham. Apabila besar mau jumatan atau mau sholat atau tawaf wah jangankan tujuh kali baru sekali gitu saja satu putaran sudah cecer. Nah ini bagaimana? Maka caranya harus sebelum mulai dibersihkan celana dalamnya ganti atau kalau tidak ganti dicuci bagian yang kena disiram diperes terus dipakai lagi pakai bahasa boleh apa enggak boleh ibadah pakai baju basah boleh. Nah, jadi celananya yang kena disiram terus diperes Setelah itu dipakai lagi. Ya kalau disiram semua enggak enak, enggak semua enggak apa-apa. Bagian depan yang kena saja. Disiram, diperes Kalau merasa bahwa kalau enggak pakai disabun masih bau, diulang dua kali, tiga kali, disiram, diperes disiram, diperes disiram, diperes tidak ada perintah tiga kali. Yang penting kalau ada najisnya, najisnya dihilangkan. Bagaimana dihilangkan? Setelah disiram, misalnya asalnya celana dalam, disiram. Setelah disiram sudah selesai. Iya lu kelihatan kelihatan airnya kan itu. Terakhir kan air. Ya, tapi kalau dibau, oh masih bau, berarti belum hilang. Tapi kalau disiram diketok, ini celana dalam, celana dalam panjang gini, terus ujungnya yang kena disiram. Setelah disiram, basah kan ya? Basah apa? Basah air. Yang terakhir kan air. Kencingnya sudah satu, Kencingnya sudah satu disiram. Ini, gitu. Mosok. Loh, sekarang yang kamu siramkan ke siapa? Air. berarti pada itu mana? Islam itu mudah. Tapi kalau di bau masih bau, berarti eh, masih bau. Nah di situ kan ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, kan itu ya. Nah sekarang eh, kalau di bau masih bau berarti dijerat, diperes, diulang tiga kali selesai. Kalau ada sabunnya, sabun terus diperes sabunnya hilang sudah pasti hilang. Alhamdulillah, gitu ya. Sabun itu menghilangkan bau Alhamdulillah, kemudahan di dalam Islam. Nah, setelah diperes, dipakai lagi. Kalau bisa ditutup sama kapas atau apa, terus langsung melakukan ibadah. Bagaimana kalau langsung berarti waktu membersihkan terus dipakai, terus wudhu, terus langsung ibadah. Berarti cara beribadahnya bagi yang beser sudah mau mulai baru bersuci. Setelah itu boleh sampai selesai dari gesernya makfu. Makfu itu dimaafkan dianggap suci sampai selesai. Nah, inna dina yusrun Sungguh agama itu mudah Tapi tidak boleh sembrono Jangan memberat-beratkan Tadi juga nggak boleh sembrono. Bagaimana sembrono? lo saya jam sebelah tadi itu sudah membersihkan dan itu, itu. Nah sekarang sholat duhur jam setengah dua belas Oh nggak beli itu Orang yang punya penyakit Atau punya kelemahan seperti ini Maka caranya bersuci Setelah bersuci langsung mulai Nah kalau Jumatan ya eh, berusaha misalnya mulai azannya setengah 12 setengah 12 kurang 10 menit bersuci terus masuk sholat tahiyatul masjid tak lama itu sudah mulai azan nah, dan kemudian nggak apa tapi yang bagus itu ditahan ditahan kita kita pakai kapas nah, jadi kayak gitu Pakai pempes bagaimana? Yang lebih bagus ditahan dengan kapas untuk menahan supaya tidak keluar baru pempes. Yang betul penahan itu bukan pempes tapi kapas. Kalau kapas nanti tetap ke sarung ke lantai, kapas setelah itu pempes. Kenapa begitu? Karena kalau sedikit lubang ketahan kapas itu buntu. Tapi kalau bukan kapas pempes itu tidak buntu tapi jalan terus, terus keserap sama pempesnya. Nah jadi itu, itu bedanya. Karena itu kalau sudah diketahui begini maka yang betul, yang lebih tepat itu yang bisa buntu. Nah iya, jadi misalnya ini perempuan. Ini asli pembahasannya adalah perempuan istihadah. Apa istihadah? Keluar darah bukan haid, bukan nifas. Keluar darah dari lubang datang bulan, tapi ini bukan haid, bukan nifas. Wanita istihadah itu statusnya tetap status wanita suci, wajib sholat, wajib puasa, boleh digauli suaminya karena ini bukan haid, bukan nifas. Nah, Rasulullah memberi petunjuk caranya najis. Lalu waktu sholat bagaimana? Dibersihkan. Setelah itu ditutup lubangnya. Nah, dan kalau dipakai sholat kok masih terasa, tapi secara umum kalau nggak jelas tertutup. Nah, nggak apa-apa sampai selesai sholat. Nah, jadi itu. Jadi mau sholat dibersihkan, ditutup terus wudhu. Kalau kanvas soft itu nggak menutup tapi menyerap begitu keluar di pintu keserap Nah, karena itu yang betul ditutup dulu pakai kapas karena kapas itu sifatnya tidak langsung menyerap tapi menahan dulu. Nah, sehingga kalau waktunya belum lama, belum sampai menyerap tapi ketutup. Ketutup, ya. Nah, jadi itu. Tidak ada pembahasan kayak gitu, tapi karena sudah diketahui, oh, purpose, oh, software itu tidak menutup, tapi menyerang. Nah, maka ketika diketahui begitu, diawali dulu dengan menutup, lalu setelah itu karena nanti kalau cukup deras itu akan kepakaian akan melambai. Nah, sekarang zaman modern ada canvas di luarnya menutup dikasih canvas yang menyerap yang membuat aman pakaian sama lantai. Nah, nah yang better hukumnya dibawa kepada wanita yang istihadah. Nah ini itu bagaimana sudah mau mulai dibersihkan, ditutup, bersuci, terus melakukan ibadah sampai selesai nah. nah ini di zaman ulama, di zaman Imam Syafi'i itu eh, ada sudah muncul pemikiran pembahasan apa boleh orang sholat itu membawa benda najis ternyata apabila darurat tidak bisa dilepas maka sholatnya sah nah ini ternyata di zaman sekarang ini banyak bagaimana banyak orang karena ada kelainan atau ada kesehatan dan itu terus akhirnya pakai kateter ya nah pakai kateter lah sholatnya bagaimana kan najisnya jalan kan kayak itu hukumnya boleh wajib sholat tapi alhamdulillah sekarang itu lebih canggih kateter itu bahkan bisa diganti kantongnya ya mau sholat harus diganti yang sudah kantong dibuang begitu mau sholat diganti lah setiap mau sholat telah diganti Padahal kalau nggak pakai ganti Satu bisa untuk sehari Bahkan bisa untuk dua hari Karena cuma sedikit Tidak apa-apa di Buang diisi air, dibuang lagi nanti dipakai lagi. Yang penting sudah najisnya dibuang, dibilas, sudah selesai. Masih baca-baca itu air. Nah, kan itu kan gampang kan? Inna dina justru agama itu mudah, tapi juga tidak boleh tak Tak Tasawul itu meremehkan, menggampangkan, nggak boleh. Tidak boleh memberatkan, tapi juga nggak boleh sembrono meremehkan kita kembali yang membacakan wudhu kesimpulan dari pembahasan semua yang keluar dari lubang bawah membatalkan wudhu. Yang kedua, tidur pulas membatalkan wudhu. Di pembahasan kitab fikih ada yang mengatakan tidur tengkurap atau tidur miring membatalkan wudhu. Adapun kalau tidurnya duduk atau tidur terlentang tidak, nah yang betul tidak itu, yang betul tidur pulas membatalkan wudhu. Meskipun tidurnya itu miring, ya, atau tidurnya itu posisi kayak apapun, ya. Nah kalau tidak bulat, tidak membatalkan wudhu Nah apa ada dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW berkata, Al-ainu wika ustahi Faman nama falyatawadhu Mata itu pengikat sahi Sahi apa? Pelepas Pelepas itu apa? Ya kalau orang mau buang air besar lewat lubang itu, ah, lubang itu pelepas. Ya, itu pelepas. Maka ini pengikat pelepas. Uh, wika itu kantong terus ada kayak celana kolor, celana kolor, kolor ya dibuat ikatannya nanti jadi ikatkan itu ya Nah, jadi atau kalau zaman dulu sah terus setelah diisi mau penuh dirapatkan terus diikat. Nah, mata ini pengikatnya terlepas. Faman nama maka siapa yang tidur matanya Maksudnya tidur matanya sama pikirannya Siapa yang tidur Karena kalau hanya sekedar Maman itu nggak tidur, kan gitu ya? Ini tidur. Paman nama maka siapa yang tidur, falyatawaddo maka dia harus bunyi. Apa maksudnya? Orang yang tidur matanya tidak bisa mengikat pelepah. Apa maksudnya? Nanti ada angin keluar, dibiarkan saja. Kenapa? Karena tidur. Tapi kalau dia nggak tidur, wah ini mau keluar, diikat supaya nggak keluar, nah, ditahan. Dari itu, ditahan jadi nggak keluar. Kalau dikeluarkan karena nggak tidur, terasa, terasa. Nah kalau tidur nggak ditahan, keluarnya nggak terasa karena sedang tidur. Nah karena itu tidur membatalkan wudhu. Kan di dalam hadis nggak ada pulas atau nggak pulas. Kalau tidurnya nggak pulas, terasa. Kalau tidurnya nggak pulas, terasa. Nah itu. Nah kalau tidurnya pulas, nyembur-nyembur gitu ya. Mulutnya, maksudnya yang biasa tidurnya, ya bahasa Indonesia apa? dengkur dengkur ya yang itu kur kur itu dunia gitu ya tidak terasa dia nah itu tapi kalau tidurnya tidak pulas ker masya Allah nah iya. nah itu nah karena itu e, kalau tidur pulas angin keluar dari bawah apa nggak nggak keluar tidak tidak terasa karena tidur nah maka dihubungi wudhunya batal kembali berarti tidur pulas membatalkan wudhu lah ukuran pulas itu kan repot ya tanyakan pada hatimu kamu tidur pulas apa enggak Bagaimana ukurannya? Kalau ada suara yang mengagetkan Tidak bangun Berarti tidur pulang Coba ayam Ya Wah itu tidurnya tidur ayam Apa maksudnya? Tidak pulang Bagaimana? Orang lewat itu aja di pinggirnya Ayam itu terasa terus akhirnya bangun Nah itu tidur ayam Nah ini kalau tidur bulan nggak terasa. Nah, Yang ketiga, yang termasuk membatalkan wudhu, hilang kesadaran akal baik karena mabuk, mabuk maksudnya teler, teler atau karena sakit akalnya hilang, nggak sadar, nggak tidur, nggak, nggak tidur, tapi nggak sadar. Nah itu, misalnya Pak Teler, baik karena minum minuman keras maupun minum obat. Yang penting orangnya jadi nggak sadar, ngomong jadi melantur, nah maka wujudnya maka Dalilnya di sini nggak disebutkan, tapi ada hadis bahwa Rasulullah SAW wudhu. Setelah itu karena sakit, kemudian saya nggak ada dari itu pingsan. Setelah diuman, ternyata Rasulullah wudhu lagi dan belum sholat setelah wudhu sakitnya kembali marah dan akhirnya nggak sadar begitu siuman mau sholat wudhu lagi dipahami bahwa tidak sadar membatalkan wudhu yang keempat yang membatalkan wudhu memegang kemaluan ketika atau dengan memegang kemaluan dengan bersyahwat memegang kemaluan tanpa pembatas tanpa pembatas tanpa apa tanpa alas dengan bersyahwat kalau ada alasnya tidak batal jadi memegang kemaluan langsung maksudnya tanpa pembatas dengan bersyahwat. Nah, berarti kalau pakai alas atau pembatas tidak membatalkan atau tidak pembatas langsung tapi tidak bersyahwat berarti tidak batal. Misalnya bagaimana? Misalnya sudah wudhu dari kamar mandi terus mau pakai celana dalam terus kegenjai. Nah, terus akhirnya dibenarkan. Nah, akhirnya ditata dibenarkan. Nah, misalnya seperti itu. Maka wudhunya tidak batal. Nah, begitu. Yang batal adalah ketika langsung dan bersyahwat. Ini sedang bersyahwat, sedang bersyahwat, tapi sudah wudhu, nah, tapi pakai alas. Jadi pakai celana tidak menyentuh terus dibenarkan dari luar karung. Nah, kan pakai alas ya, pakai pembatas, maka tidak batal. Nah, jadi langsung dan bersyahwat. Apabila tidak langsung atau tidak bersyahwat, maka tidak batal. Lalu kenapa kok begitu? Karena ada dua hadis. Dua hadis. Rasulullah SAW ditanya, Ya Rasulullah, ada anak tawaddu e, eh, min lam Rasulullah menjawab, "Hal huwa illa bid'atun minka." Wahai Rasulullah, apakah saya harus berwudu karena menyentuh kemaluan? Ternyata Rasulullah SAW menjawab, "Hal huwa illa bid'atun minka." Bukankah itu anggota badanmu? Itu jawabannya. Wahai Rasulullah, apakah harus berwudu karena menyentuh kemaluan? Ternyata Rasulullah menjawab, hal huwa illa bid'atun minka. Bukankah itu anggota badanmu? Sudah selesai hadisnya. Jawabannya anggota badan apa enggak? Anggota badan ya. Telinga anggota badan apa enggak? Anggota badan. Ya Rasulullah, apakah menyentuh telinga membatalkan wudhu? Jawabannya hal huwa illa bid'atun minka. Nah, sama tatkala menanyakan menyentuh kemaluan Rasulullah, hal itu adalah telinga, bukankah itu anggota badanmu? Sebagaimana menyentuh telinga, menyentuh anggota badan tidak membatalkan wudhu, maka menyentuh itu juga tidak membatalkan wudhu. Pakai pembatas, eh kalau anda menyentuh telinga pakai pembatas apa enggak? Kan tidak tahu. Nah ya itu. Hadis yang kedua Rasulullah SAW berkata, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Yang menyentuh yang menyentuh kemaluannya harus berwudu. Lah menyentuh telinga enggak. Kenapa beda? Uh, kalau itu, kalau menyentuh kemaluan beda dengan menyentuh telinga, menyentuh anggota badan lain. Kalau beda, maka harus berwudu kalau sama tidak berwudu. Kalau sama menyentuh kemaluan dengan menyentuh telinga tidak berwudu. Tapi kalau beda menyentuh telinga dengan menyentuh kemaluan, kalau beda maka menyentuh kemaluan harus berwudu. Berarti patokannya sama atau tidak sama. Lah kapan menyentuh kemaluan itu beda dengan menyentuh telinga? Yaitu ketika bersahwat. Kalau orang itu bersahwat terus disentuh telinganya, gitu terasa apa? eh, <laughs> tidak ya, terasa apa. Gitu. Yang satu bersahwat, yang disentuh telinganya. Yang satu bersahwat, yang disentuh misalnya jari kakinya Eh, ya nggak ada apa-apa. Nah itu. Nah, tapi kalau ketika bersahwat yang disentuh itu kemaluannya, itu rasanya beda. Nah kalau beda antara kemaluan dengan anggota badan lain, maka hukumnya beda. Kalau sama, sama bagaimana? Telinganya digigit semut, akhirnya diambil semutnya. Kemaluannya digigit semut juga diambil semutnya, nggak ada daratan. Ya, nggak ada. Nah, kalau gitu hukumnya juga sama. Kalau sama hukumnya sama. Karena itu tatkala Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apakah kami harus berwudu karena menyentuh kemaluan? Rasulullah menjawab, bukankah itu anggota badanmu? Nah, kalau anggota kalau menyentuh anggota badan tidak harus wudhu lagi, maka menyentuh kemaluan juga tidak harus wudhu lagi. Nah, tapi di hadis yang satu, kalau menyentuh kemaluan wudhu, kalau menyentuh anggota badan lain tidak. Loh, kok beda? Nah, ternyata dipahami kalau beda hukumnya beda, kalau sama hukumnya sama. Lah kapan beda itu diketahui ketika bersyahwat itu beda. Nah berarti ketika bersyahwat menyentuh kemaluan langsung membatalkan bulu. Nah ini. Nah yang terakhir makan daging unta membatalkan wudhu. Selain daging unta wudhunya tidak makan. Jadi kita habis sholat maghrib atau kita nunggu sholat maghrib azan terus makan buka minum olok makan snack makan nasi ada ikannya ada dagingnya wudhunya tidak makan. kan kadang-kadang mau sholat maghrib kalau Ramadan itu makan dulu gitu ya nah untuk makannya di masjid kita bersama ya, terus baru sholat bulunya tidak kata, tapi khusus daging unta kalau makan daging unta bulunya kata. nah jadi itu lo kenapa ya karena Rasulullah menyatakan seperti itu nah, ya, Rasulullah itu ya Allah, ya. Ana tawaddu milih pilih, kalau Qala tawaddu min Wahai Rasulullah, apakah kita harus wudhu karena daging muntah? Ya, karena daging muntah harus wudhu. Kalau karena daging kambing, tidak. Nah itu. Lalu hukum asal makan minum itu tidak membatalkan wudhu, tapi khusus untuk daging muntah membatalkan wudhu. Itu pemahaman. Nah, itu yang kita bahas dan malam itu kalau ada yang mau ditanyakan, monggo terus. kateter. Ya, apa masih eh, apa namanya najis? Nah gitu ya. Jawabannya ya masih sambung. Tapi karena ini keadaan maka boleh orang sholat masih sambung salamnya, tapi kantongnya tadi itu mau sholat kantongnya harus diganti karena sambung tadi jalan terus. Loh, nah, netes terus sih, netes terus sih. Ini darurat hukumnya sama dengan wanita istihawa. Wanita istihawa itu yang jadi dasar pokok karena ada dalilnya. Iya kan? Nah, wanita yang istihawa diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibersihkan, ditutup, wudhu, sholat. Disunahkan mandi. Kalau dia menjalankan maka dapat pahala sunnahnya. Nah, ketika sholat keluar, sholat jasa sholatnya. Nah, maka keadaan yang lain yang najis, yang mengeluarkan najis, kalau dia dipakai gerak, dipakai sholat, dan najisnya juga keluar, maka caranya seperti wanita istihado mau mulai harus dibersihkan setelah itu jalan sampai selesai tetap sama tapi kalau nggak keadaan darurat semua yang

Kalau dikukur rasanya enak Kalau enaknya enak gatel dikukur Itu sama dengan leher digigit semut buatel terus dikukur itu enak ya en, bu, bukan enaknya syahwat tapi enaknya gatel dikukur tidak apa-apa sama dengan leher hal huwa illa bid'atun minka bukankah itu salah satu dari anggota badanmu nah begitu jadi tidak apa-apa. Tapi kalau wah kalau nyentuh-nyentuh leher nggak ada rasanya, tapi kalau nyentuh itu kok rasanya jadi lain. Nah, kalau itu hukumnya lain. Gosok-gosok leher wudhunya nggak batal, gosok-gosok itu wudhunya batal. Nah, jadi Jadi patokannya sama atau nggak sama dengan anggota Nah. Saya mau tanya ketika beberapa kondisi seorang berwujud dalam kondisi waktunya lagi tepat. Hmm. Ada aja lah. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau salah caranya kan sebelum mengenai puasa harus dalam kondisi dulu. Hmm. Seandainya ketika dalam perjalanan dia tersebut, apakah dia masih berhak untuk berwujud tanpa puasa? Hmm. Hmm. Iya itu dibahas pada saatnya nanti, tapi karena pertanyaan saya jawab ya. Jadi apabila dalam keadaan punya wudhu dalam keadaan punya wudhu. Misalnya apa? Kita habis sholat maghrib, ya habis sholat maghrib, terus masih belum batal, kita pakai kaos kaki, pakai sepatu. Lalu kita sapa. Nah, di perjalanan kita kentut. Setelah kentut, jangankan kentut, buang air. Buang air kecil, buang air besar, tapi buang air, buang air, buang air besar, di zaman sekarang tidak harus membuka seluruh pakaian, kan ya. Setelah itu bersuci, apalagi di tempat yang bersih, terus adanya hanya tisu. Nah, maka bersuci setelah buang air hanya pakai tisu. Pakai tisu boleh, boleh. Seperti pakai batu, boleh. Iya. Nah, berarti setelah buang air kan wudhunya batal. Terus wudhu, wudhu, wudhu, tidak pakai dibuka sepatunya, wudhu seperti biasa setelah mengusap kepala setelah mengusap kepala harusnya membasuh kaki karena dalam keadaan pakai sepatu tidak dibuka cukup diusap seperti mengusap kepala nah jadi itu ada penjelasannya nanti ada syaratnya apa syaratnya salah satu waktu memakai harus dalam keadaan punya wudhu dan dia belum melepas sepatunya setelah dia pakai itu. Apabila sudah dilepas, maka sudah tidak boleh mengusap. Jadi waktu pakai dalam keadaan punya wudhu, terus belum pernah dilepas, wudhunya batal. Silakan wudhu, tidak pakai dibasuh kakinya, cukup diusap sepatunya. Berapa kali? Maksudnya waktu wudhu mengusap berapa kali? Sekali. Sekali sudah cukup. Jadi setelah mengusap kepala, tangannya dibasahi, terus nggak bawa air. Tangannya dibasahi terus nggak bawa air. Boleh dikipatkan supaya tambah kering, boleh. Terus misalnya ini kaki, ini kaki pakai sepatu ya, terus diusap. Sudah selesai. Ini kaki terus diusap. Sudah selesai. Atasnya toh, atasnya toh. Bawahnya nggak pakai. Dari ujung dari pucuk dari dari atasnya jari terus jalan ke pangkal sudah selesai. Syaratnya waktu pakai sepatu harus punya wudhu. Di perjalanan wudhunya batal, wudhu nggak pakai buka sepatu. Wudhu biasa setelah membasuh kedua tangan, mengusap kepala, <clears throat> tangannya dibasahi lagi, boleh dikibatkan, tapi jangan dipakai usap apa-apa. Nggak boleh setelah dipakai usap yang lain, nggak boleh jadi dibasahi, boleh dikibatkan terus yang kanan mengusap kaki yang kanan, yang kiri mengusap kaki yang kiri, dan selesai. Dilepas sholat tidak apa-apa. Tadi karena sudah dilepas, nanti kalau wudhu lagi nggak boleh, nggak boleh diusap. Jadi, jadi bolehnya diusap adalah waktu pakai punya wudhu terus nggak dilepas. Punya wudhu penjelasan kalau gitu penjelasan tambahan punya wudhu biasa waktu pakai punya wudhu biasa. Nah, setelah itu nggak dilepas-lepas kalau batal wudhu lagi cukup mengusap. Nah, kalau sudah punya wudhu pakai mengusap, punya wudhu pakai mengusap terus dilepas nggak boleh diusap lagi dipakai lagi. Hmm. Apabila pakainya sepatu, wudhunya wudhu mengusap, maka tidak boleh mengusap lagi. Jadi waktu pakai sepatu harus punya wudhu biasa. Wudhu biasa. Nah jadi itu. Nah, Kalau orang itu sakit, wudhu tidak bisa. Apabila diwudhukan bisa, maka diwudhukan. Kalau tidak bisa, tayamum. Nggak bisa tayamum sendiri, ditayamumkan. Dibutuhkan nggak bisa maksudnya bagaimana? Nggak boleh kena air. Nggak boleh kena air. Nah, wah oh, dia sakit pak, terus nggak bisa turun. Nggak bisa turun berarti nggak bisa wudhu. Ya, dibutuhkan. nggak boleh kena air, Pak. Nah, kalau gitu tayamum. Tayamum tangannya diikat, Pak. Diikat. Diikat di di cublesin, setelah dicublesin karena nggak boleh gerak. Lah, tayamum kan tangannya harus ke, ke, ke muka, nggak bisa tayamum sendiri, di kan. Bagaimana tayamumkan? Orang yang sehat nepuk di tembok terus diusap mukanya, terus diusap tangannya. sudah selesai. Nah, yang tayamum siapa? Orang yang jaga atau orang yang sakit? Harus yang sakit. Harus yang sakit. Yang melakukan yang jaga, tapi yang tayamum yang sakit. Maksudnya bagaimana? Kalau yang sakit ini sedang tidur, Ya. Sudah tidur, terus ditayamumkan, tidak ada artinya. innamalamalu amalu Ya. Pak sudah sholat? Belum. Wudhu nggak bisa wudhu. Tak wudhu kan tidak boleh kena air. Tayamum pak ya? Iya. Terus gimana caranya? Wong tangan saya nggak bisa ke muka. Saya tayamumkan, tapi niat bapak niat tayamum. Nah dari itu. Nah iya, iya. Bismillah, Bismillah. Terus yang sehat lekukkan tangannya di tembok, musab muka, musab tangannya dan selesai. Doa awal. Doa setelah tayamum, doa setelah umum. Bagaimana keadaan kalau baju-bajunya najis? Apabila bisa diganti, harus diganti. Jadi bajunya ini di atas kasur ini kena najis. Apabila bisa diganti, harus diganti. Harus diganti. Enggak bisa ganti sendiri, yang jaga yang harus ganti. Nah, Lola kalau kalau sebentar-sebentar kena najis lah kalau begitu mengganti lima kali jawabannya iya kalau merasa keberatan bisa tiga kali bagaimana caranya jamak suri Jamak suri. Apa jamak suri? Suri artinya bentuk. Jamak, ya sholat jamak. Nah, bentuknya jamak. Bentuknya jamak tapi jamak apa enggak? Seperti jamak tapi hanya bentuknya. Apa maksudnya? Maksudnya zuhur dan asar mepet akhir waktu zuhur. Mepet akhir waktu zuhur, misalnya asarnya jam 3 maka sholat duhurnya jam 3 kurang 5 menit atau kurang 10 menit setelah selesai langsung sholat asar baik kebablas maupun belum masuk boleh misal jam 3 kurang 10 menit ternyata selesai zuhur belum ada asar langsung sholat asar misal Oh kurang 10 menit ini, ayo siap-siap. Belum mulai sudah azan asar, tidak apa-apa. Karena seperti jamak. Lah jamak bukan kalau jamak jam 12 zuhur langsung asar boleh, ini tidak boleh. Kalau jam 12 sholat zuhur maka sholat asarnya nanti karena ini bukan jamak. Nah, kalau jamak jam 5 sholat zuhur asar boleh, ini bukan jamak, nggak boleh sholat duhur jam 5 Nah, ini bentuknya seperti jamak. Bagaimana? Habis sholat duhur langsung sholat asar. Waktunya, waktunya yang di awal diakhirkan, begitu selesai langsung sholat yang akhir. Nanti maghrib sama isya jamak suri lagi. Sholat maghribnya mepet, setelah selesai langsung isya lah kalau karena produknya agak lama sehingga belum maghrib sudah adzan, boleh karena seperti zaman. Lah kalau sudah selesai ternyata belum adzan, langsung sholat isya, lu kan belum masuk, boleh karena seperti zaman. Tapi tidak persis zaman. Kalau persis zaman boleh maghrib bisa jam 9. Nah ini tidak boleh. Nah jadi itu. Nah, dengan begitu maka nanti gantinya hanya tiga, tiga kali. Zuhur asar jadi satu, maghrib isya jadi satu, subuhnya sendiri. Wallahu a'lam subhanahu wa bihamdika